Walhamdulillah kita sudah berada di gerbang satu bulan yang sangat mulia yaitu bulan Hijjah. Tidak lama lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk mengisinya dengan sejumlah amalan saleh sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa hakikat kehidupan ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dan perintah ibadah adalah suatu perintah yang harus kita amalkan sampai akhir kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Hijr ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Al-maut sesuatu yang yakin pasti terjadi yaitu kematian. Inilah hakikat ibadah yang harus kita jalani. Terus-menerus kita lakukan sampai datang kematian menjemput kita sepanjang kehidupan kita. Dan dari hikmah Allah dia telah menjadikan waktu-waktu khusus yang lebih ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah harus dilakukan sepanjang kehidupan kita, tetapi ada waktu-waktu khusus yang kita ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Dan semua itu dalam rangka memperbanyak bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fa inna khaira zadi taqwa dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan memperbanyak bekal untuk menghadapi perjalanan panjang selanjutnya kita butuh banyak bekal demi perjalanan tersebut namun kenyataannya hidup kita ini sangat singkat sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian adalah perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan waktu untuk mengumpulkan bekal terlalu singkat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita waktu-waktu khusus dengan sedikit ibadah namun pahalanya dilipat gandakan. Dan di antara waktu khusus tersebut adalah al ashar min Dzulhijjah hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala berkata bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih afdal dibanding seluruh hari dalam setahun melebihi bulan Ramadan. Dan ini subhanallah, banyak kaum muslimin yang memahami keutamaan bulan Ramadan. Tetapi masih banyak yang belum mengerti tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Padahal keutamaannya melebihi bulan Ramadan kecuali kata Syekh Ibn Bas rahimahullah dia tidak melampaui 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi apabila dilihat pada siangnya maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal dari seluruh hari termasuk bulan Ramadan. Namun jika dilihat pada malamnya, maka sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdal dari seluruh malam di dalam setahun. Karena padanya ada Lailatul Qadar. Hal ini disimpulkan oleh para ulama karena adanya satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalu salih hinna ahabbu ila Allah min al ayyamil ashar Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah tidak pula jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yardi falam yarji min dzalika bi syai' Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya lalu tidak ada sedikit pun yang kembali. Barulah amalannya melebihi atau menyamai amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita inilah hari-hari yang Allah paling cintai untuk melakukan amal saleh. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau begitu, amal soleh apa saja yang di syariatkan di bulan ini, maka ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah melakukan amal soleh secara umum. Sebagaimana hadis yang baru saja kita sebutkan, demikian pula di dalam riwayat Ad-Darimi dalam sunannya, Demikian pula Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya dari satu kebaikan yang dilakukan seseorang di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang amal soleh secara umum. Hendaklah kita memperbanyak amal soleh di sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Seluruh bentuk amal soleh. Apakah berzikir, membaca Al-Quranul Karim, berdoa, berpuasa, bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, berbakti kepada kedua orang tua, semuanya semuanya dianjurkan untuk lebih ditingkatkan lagi di 10 hari pertama ini. Lebih bersemangat lagi kita dalam mengerjakannya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, secara khusus disyariatkan untuk melakukan haji dan umroh. Dan umroh adalah kewajiban yang boleh dilakukan sepanjang tahun. Tidak ada waktu khusus sepanjang tahun. Adapun haji adalah kewajiban yang khusus waktunya yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 atau awal Zulhijjah Iya. Sampai akhir hari-hari tasyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu adalah amalan yang dilakukan di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Dan puncak ibadah haji adalah dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah dan amalan terpenting pada ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puncak ibadah haji ada di bulan Zulhijjah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma." Satu umrah sampai umroh berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan ulama menjelaskan haji mabrur itu paling tidak terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di dalam melakukan haji tersebut seseorang menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram selama dia menunaikan haji. Iya. Oleh karenanya ulama mengatakan tanda haji mabrur adalah apabila seseorang setelah hajinya dia menjadi lebih baik. solatnya lebih terjaga, ucapannya lebih terjaga, akhlaknya lebih baik dan seterusnya. Maka haji dan umrah termasuk amalan yang sangat agung dilakukan di bulan-bulan ini. Dan haji yang paling afdal kata para ulama adalah haji tamattu. Yaitu haji yang dilakukan dengan didahului oleh umrah. Baik. Ini diantara amalan khusus di bulan ini. Kemudian yang ketiga, yang juga perlu untuk diperhatikan adalah berpuasa sunnah. Kapan disyariatkan berpuasa sunnah? Kalau kita mengambil kesimpulan dari dalil-dalil umum, disunahkan berpuasa sunnah secara mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari dalil-dalil memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Adapun tanggal 10 sampai tanggal 13 maka diharamkan untuk berpuasa. Tanggal 1 sampai 9 disyariatkan untuk berpuasa dipahami dari dalil-dalil yang umum yaitu anjuran memperbanyak amal soleh. Iya. Adapun dalil khusus tentang puasa di bulan Zulhijjah ini adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Artinya, tanggal ini lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Jadi lebih ditekankan. Namun ini sunnah khusus bagi selain jamaah haji. Adapun jamaah haji tidak disunahkan berpuasa di hari tersebut sebab bagi mereka disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa di hari Arafah. Baik. Kemudian yang keempat memperbanyak ucapan tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah dan ucapan takbir Allahu akbar dan ucapan tahmid alhamdulillah serta zikir-zikir lainnya yang disyariatkan ini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat. Kata Allah, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah dimaklumi. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang telah dihitung. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan dua ayat ini maknanya adalah wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul asyr Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah dimaklumi Artinya adalah sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini makna hari-hari yang dimaklumi di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Perintah berzikir. Artinya merintah memperbanyak zikir. Sebab zikir itu adalah kewajiban sepanjang tahun. Namun di hari-hari ini ditambah perintahnya lagi. Kemudian kata beliau, wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyriq. Adapun hari-hari yang telah dihitung atau telah ditentukan hitungannya, maknanya adalah ayyamut tasyriq. Hari-hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau begitu ada 13 hari yang kita disyariatkan untuk memperbanyak zikir. Dan zikir yang diutamakan di bulan ini adalah tahlil, takbir dan tahmid. Seperti di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin" a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi hadhil ayyamil ashar. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Baik. Jadi ini tiga bentuk zikir yang lebih ditekankan. Dan zikir-zikir yang lain boleh diucapkan selama itu berdasarkan dalil yang sahih. Iya. Demikian pula ulama menjelaskan ada ketentuan di dalam permasalahan bertakbir. Yaitu disyariatkan untuk lebih banyak bertakbir dengan mengeraskan suara bagi laki-laki. Adapun bagi wanita hendaklah tetap dipelankan takbirnya. Sebagaimana Diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahih beliau, "Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar yukabbirani." Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar di hari-hari 10 pertama bulan Hijjah apa namanya dalam keadaan mereka bertakbir Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dan orang-orang juga bertakbir sebagaimana takbir mereka berdua. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Dan Muhammad bin Ali bertakbir setelah sholat sunnah. Dari asar ini dapat dipahami, pertama disunahkan untuk mengeraskan takbir. Dan ini bagian dari syiar. Dari syiar Islam di hari-hari ini. Ini khusus bagi laki-laki. Baik. Kemudian dijelaskan para ulama takbir di sini ada dua bentuk. Yang pertama disebut takbir mutlak. Yaitu mutlak waktunya. Kapan saja dan di mana saja. Abu Hurairah dan Ibnu Umar sedang berjalan menuju pasar sambil bertakbir. Jadi dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus. Memperbanyak ucapan takbir. Demikian pula zikir-zikir yang lain. Kapan dan di mana saja. Iya. Kecuali di WC tentunya tidak boleh mengucapkan nama Allah. Baik. Kemudian yang kedua disebut takbir muqayyad yang terikat dengan waktu. Maksudnya apa? Terikat dengan waktu salat lima waktu. Kapan ini dimulai? Ini khusus berlaku sejak ba'da subuh di tanggal 9 Dhul Hijjah dan berakhir ba'da asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Berarti berapa hari semuanya? 5 hari. Di dalam lima hari ini disunahkan untuk dibaca juga setelah setiap habis sholat. Membaca ucapan takbir. Iya. Dan ini berdasarkan ijma ulama. Yaitu ijma para sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa lajna ad-daimah. Baik. Jadi demikian. Namun takbir di sini memperbanyak ucapan takbir disyariatkan bagi selain jamaah haji. Adapun jamaah haji disunahkan bagi mereka untuk memperbanyak ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang disunahkan bagi jamaah haji sampai mereka melempar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Dhul Hijjah. Barulah disyariatkan bagi mereka untuk bertakbir. Boleh dia bertakbir sejak lemparan pertama tersebut sampai hari-hari tasyrik. Iya. Namun dibolehkan juga bagi jamaah haji terkadang membaca takbir dan lebih sering membaca talbiyah. Iya. Namun tetap saja yang afdal bagi jemaah haji yang sedang ihram untuk memperbanyak ucapan talbiyah. Baik. Ini diantara penjelasan para ulama tentang takbir di hari-hari ini. Dan juga perlu kita peringatkan mengucapkan takbir di sini atau zikir yang lain itu dilakukan sendiri-sendiri. Adapun melakukannya secara berjamaah misalkan dipimpin oleh seseorang atau dengan satu suara adalah termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Iya. Yeah apalagi sampai mengadakan pawai di jalan, konvoi. Terlebih lagi, disertai dengan iringan alat-alat musik, campur baur laki-laki dan wanita di jalanan, maka ini adalah mengada-ada di dalam agama sekaligus kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seperti apa lafaz takbir di sini? Tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang itu.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 Insya Allah kita akan sebutkan dalil-dalilnya pada pembahasan tentang kurban. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa dan zikir pada hari Arafah. Lebih ditingkatkan lagi. Iya. Lebih ditingkatkan lagi. Terutama bagi jamaah haji. Terutama bagi jamaah haji. Lebih ditekankan lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin من min an الله فيه abdan من nar min يوم عرفة Tidak ada satu hari di mana Allah membebaskan hambanya dari neraka di hari tersebut melebihi hari Arafah. Maka hendaklah kita memperbanyak doa semoga kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Demikian pula dalam hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairud du'a doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan kalau kita perhatikan hadis ini umum sehingga mencakup orang-orang yang berhaji maupun tidak. Namun bagi yang berhaji lebih ditekankan lagi. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamd wa ala kulli syai'in qadir ya, zikir yang mengandung tauhid pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baiknya zikir baik kemudian yang ketujuh yang juga perlu diperhatikan bagi orang yang telah berniat untuk menyembelih kurban maka tidak boleh baginya untuk memotong rambut di seluruh tubuhnya, demikian pula kulitnya dan kukunya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan seorang dari kalian telah niat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, فَلَا يَأْخُذَنَّ min شَعْرِهِ وَلَا min أَذْفَارِهِ شَيْئًا hatta yudahhiya. Janganlah dia memotong rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun sampai dia menyembeli. Jadi sampai hewannya disembelih barulah dia boleh memotong kukunya atau rambutnya ataupun kulitnya. Baik. Ini ketentuan khusus bagi orang yang niat berkurban. Inilah tujuh amalan yang perlu diperhatikan. Dan di antara amalan yang sangat besar, yang sangat penting di hari-hari ini adalah berkurban oleh karena itu, akan kita tambahkan beberapa pembahasan seputar hewan kurban. Baik. Yang dimaksud dengan al-udhiyah atau jamaknya adalah al-adahi. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala Al-udhiyah ma dhubiha min bahimatil an'am al adha bisababil id taqarruban ila taala. Hewan kurban itu maknanya adalah yang disembelih dari jenis bahimatul an'am Bahimatul an'am itu ada tiga. Yaitu onta, sapi, dan kambing. Itu yang disebut dengan bahimatul an'am. Dilakukan di hari-hari Idul Adha. Dengan sebab adanya Id. Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisinya al-adahi, hewan kurban. Dan disyariatkan menyembelihnya berdasarkan Al-Quran was sunnah serta ijma' ulama. Di dalam Al-Quran diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika Maka salatlah untuk Rabbmu. Atau hanya untuknya dan menyembelihlah hanya untuknya. Banyak para ulama mufassirin menjelaskan makna salat di dalam ayat ini adalah salat Id. Dan menyembelih maksudnya adalah berkurban. Adapun dalam sunnah sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain aqranain." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing jantan yang putih yakni putih kehitaman tapi putihnya lebih banyak lagi bertanduk Zabahahuma biyadih. Wasamma wa Beliau menyembelih keduanya dengan dua tangannya. Inilah yang disunnahkan. Menyembelih sendiri. Beliau mengucapkan Bismillah dan bertakbir. Yaitu Bismillahi Wallahu Akbar. Wawada'a rijlahu ala sifahihima. Dan beliau meletakkan kakinya di atas Eh, badannya. Baik. Ini diantara hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan disyariatkannya berkorban. Bahkan hadis-hadis tentang korban datang dalam tiga bentuk. Pertama dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua ucapan beliau, yang ketiga, takrir beliau. Yaitu persetujuan beliau. Iya. Oleh karena itu ulama sepakat. Tidak ada khilaf. Akan disyariatkannya hal tersebut. Hanya saja ulama khilaf tentang hukumnya. Yang masyhur ada dua pendapat. Yaitu sunnah muakkadah dan wajib. yang berpendapat sunnah muakkadah diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar dan Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Demikian pula ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Adapun yang berpendapat wajib adalah Imam Malik, ats Abu Hanifa dan para ulama yang lainnya. Pendapat yang sahih insyaallah taala tidak sampai wajib namun termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Karena adanya riwayat dari Abu Bakar dan Umar mereka tidak berkurban. Kenapa mereka tidak berkurban? Dijelaskan para ulama untuk memberikan pengajaran bahwa hal itu tidaklah wajib sehingga tidak memberatkan. Sebagaimana dikatakan Abu Mas'ud Al-Ansari, "Inni lada ul adha wa inni musir makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya." Saya meninggalkan berkurban. Walaupun saya mampu. Karena khawatir tetanggaku menganggap itu wajib atasku. Iya. Ini diantara cara para ulama di dalam mengajari. Ini hukumnya sunnah dan ini hukumnya wajib. Baik. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-Muhaqqiq beliau termasuk yang berpendapat wajib. Makanya Syekh Ibn Bas rahimahullahu taala menasihatkan bagi orang yang mampu hendaklah dia berkurban. Bagi orang yang mampu hendaklah dia berkurban supaya dia mendapatkan faidah dan pahala yang besar serta dia selamat andaikan hukumnya wajib, maka dia selamat dari perbuatan yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu si'ah wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa memiliki keluasan dan dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Ini diantara dalil para ulama yang menyatakannya adalah wajib. Iya. Bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau juga mentakrir para sahabat yang melakukannya. Baik. Ini tentang hukumnya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan menyembelih itu tetap lebih afdal daripada seorang itu bersedekah dengan nilainya. Karena di dalam penyembelihan tersebut ada banyak bentuk ibadah dan pengagungan kepada Allah serta penampakan penampakan syiar-syiar Islam. Iya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wal udhiyah wal aqiqah wal hadiyu afdalu ذلك sadaqati bisamani dzalik. Udhiyah, aqiqah dan hadiyu itu lebih afdal dibanding sedekah dengan harganya. Baik. Kemudian kapan waktunya? Awal waktunya adalah setelah melakukan sholat Idul Adha. Makanya disunahkan untuk mempercepat sholat Idul Adha. Sebaliknya sholat Idul Fitri disunahkan untuk dilambatkan. Bahkan disunahkan tidaklah seorang makan pada hari Idul Adha sampai dia makan dari hewan sembelihannya. Iya itu disunahkan. Sebaliknya Idul Fitri disunahkan untuk dia makan dulu sebelum keluar menuju tempat sholat. Baik. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya." Sesungguhnya pertama yang akan kita kerjakan di hari kita ini adalah Salat. Thumma narji' fananhar. Kemudian kita kembali dan menyembelih. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukannya maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dhabaha qabla an yusalliya fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli wa laysa minan nusuki fi syai'. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya bukanlah termasuk ibadah kurban sedikit pun. Ini awal waktunya. Adapun akhir waktunya, ini para ulama berbeda pendapat yang dikuatkan oleh Allah lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Bas rahimahullah adalah empat hari yaitu dimulai dari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari-hari tasyriq. Tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum terbenam matahari. Ini yang kuat Insya Allah taala. Tapi kalau siapa yang mau berhati-hati, lebih baik dia sembelih di hari pertama atau paling lambat hari ketiga. Baik. Kemudian terkait dengan syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban ini berhubungan dengan tiga permasalahan. Yang pertama dengan masalah waktu. Yang baru saja kita sebutkan. Yang kedua berhubungan dengan keadaan hewan tersebut Kemudian yang ketiga berhubungan dengan jumlah orang yang melakukan atau meniatkan korban. Baik, ini tiga hal. Yang pertama sudah kita sebutkan masalah waktu. Ini syarat. Artinya kalau dia sembeli sebelumnya atau setelahnya, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, terkait hewan tersebut ada beberapa persyaratan. Yang pertama, hewan tersebut adalah milik yang sah oleh orang yang berkurban dan dia dapatkan dengan cara yang syar'i. Maka tidak sah kalau itu bukan miliknya atau dia mendapatkannya dari cara yang tidak benar seperti dari merampas atau mencuri atau menipu atau dari harta riba ini tidak dibenarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Baik. Ini syarat yang pertama. Hendaklah milik sendiri dan juga terkait dengan syarat yang pertama ini disunahkan untuk memilih dari yang terbaik. Dari yang terbaik. Iya. Baik dari sisi kualitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu berasal dari ketakwaan hati maka tidak patut mengambil yang jelek baik jelek secara maknawi maupun secara hissi secara maknawi maknanya adalah dari hasil curian atau dari harta haram secara hissi mengandung cacat iya tetapi dipilih yang paling bagus. Oleh karena itu para ulama menafsirkan ayat ini. Ini surat Al-Hajj ayat ke-32. Wa may yu'azzim Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Dikatakan Imam Mujahid rahimahullah, isti'zamul budun. Maknanya adalah membesarkan onta. Ini salah satu maknanya. Yaitu istihsanuha wastismanuha. Menjadikan onta-onta itu lebih baik dan lebih gemuk. Dan juga dikatakan oleh Abu Umama bin Sahal, Kunna nusamminul udhiyah bil Madinah. Wa kanal muslimun yusamminun. Dahulu kami menggemukkan hewan kurban di Madinah dan kaum muslimin sudah terbiasa untuk menggemukkannya. Jadi ini yang disyariatkan. Iya. Memilih hewan yang terbaik secara maknawi maupun hissi. Taib. Ini syarat yang pertama terkait hewan tersebut. Syarat yang kedua adalah dari jenis yang ditentukan oleh syariat yaitu jenis yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna man saka liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan ibadahnya atau waktu ibadahnya agar mereka berzikir kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka min bahimatil an'am dari bahimatil an'am. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ijma bahwa bahimatul an'am yang dimaksudkan atau hewan kurban yang dimaksudkan bahkan kata beliau ijma tidak sah untuk hewan kurban kecuali tiga jenis. Onta, sapi, dan kambing. Makanya dari sini kita dapat mengambil satu pelajaran pentingnya di dalam beribadah untuk selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenyataannya seluruh kaum muslimin tanpa kecuali mau ahlus sunnah ataupun ahlul bid'ah orang berilmunya atau orang awamnya nggak ada yang berkorban ayam iya kan kenapa mereka nggak katakan ayam lebih banyak kan lebih bagus. Atau orang yang nggak mampu pun bisa melakukan berkorban. Tidak ada yang bilang begitu. Kenapa mereka nggak lakukan itu di seluruh ibadah? Yaitu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. An-Nawawi rahimahullah menukilkan ijma tidak sah selain itu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hewan tersebut mencapai umur yang dibolehkan atau disyariatkan yaitu umur musinnah umur musinnah itu berapa apabila dia onta maka dia sudah mencapai lima tahun masuk tahun ke-6 apabila sapi dia sudah mencapai dua tahun masuk tahun ketiga. Dan apabila kambing, dia sudah berumur satu tahun masuk tahun kedua. Inilah syarat hewan apa umur hewan kurban. Baik. Kecuali kesulitan mencari kambing yang berumur satu tahun, maka dibolehkan kambing dari jenis domba yang berumur enam tahun. Afwan, enam bulan. Kambing dari jenis domba, bukan dari semua jenis, tapi dari jenis domba yang berumur enam bulan. Kalau kesulitan mencari yang setahun. Sebagaimana di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembeli kecuali musinnah. Musinnah itu seperti yang kita jelaskan tadi. Illa an ta'assara alaikum fatadbahu jadatan minad do'ni. Kecuali sulit bagi kalian, maka boleh menyembelih kambing domba yang minimal berumur 6 bulan. Iya. Yeah dan difatwakan oleh Lajnah Daimah, demikian pula Syekh Ibn Taimin tidak sah selain itu. Selain yang berumur selain, selain yang berumur tersebut. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala tidak dibenarkan selain umur tersebut. Baik. Itu syarat yang ketiga terkait umur. Kemudian syarat yang keempat hewan tersebut selamat dari aib-aib atau cacat-cacat yang menghalangi sahnya. Selamat atau tidak ada padanya cacat-cacat yang menghalangi sahnya. Artinya ada cacat yang diberikan keringanan masih dibolehkan. Dan ada cacat yang tidak sah digunakan. Yaitu empat bentuk cacat yang disebutkan di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arbaun la tajuzu fil adahi." Empat cacat yang tidak boleh pada hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyin auruha. Yang cacat matanya, jelas cacatnya. Perhatikan, yang cacat matanya jelas cacatnya. Artinya kalau nggak jelas, maka tidak apa-apa. Bahkan walaupun dia nggak bisa melihat sama sekali, tetapi nggak jelas, maka tidak apa-apa namun makruh. ya Wal maridatu al-bayyin maraduha. Yang kedua, yang sakit jelas sakitnya. Jelas sakitnya. Iya. Misalkan dia kelihatan lemas gitu. Iya. Jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyin dhal'uha yang ketiga, yang pincang, jelas pincangnya. Artinya kalau nggak terlalu jelas, maka boleh, namun makruh. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati latungki. Dan kurus tidak memiliki sumsum. -sum. Ya, hewan yang terlalu kurus. Dagingnya sedikit sekali. Maka ini tidak boleh. Baik. Ini empat patokan hewan itu tidak boleh digunakan untuk korban. Yang kurang dari empat ini, cacat tapi kurang dari empat ini, maka hukumnya makruh. Adapun yang lebih dari empat ini, maka sudah jelas ya. Empat ini saja tidak boleh, apalagi yang lebih parah. Misalnya, matanya memang nggak ada sama sekali yang cacat matanya jelas kelihatan, ada tapi cacat, maka tidak boleh. Apalagi kalau matanya jelas-jelas nggak ada satu misalkan. Ini sudah lebih parah lagi, nggak boleh lagi. Kecuali matanya ada, tapi nggak bisa melihat. Tapi nggak kelihatan, cacat. Ada matanya, walaupun dia nggak bisa melihat. Maka ini makruh. Baik. Inilah empat syarat hewan sembelihan. Dan disebutkan oleh Al-Syekh Al-Qahtani Hafizahullah Ta'ala Beliau mengumpulkan dalil-dalil Kriteria hewan yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu ada 12 Yang pertama Al-Kabsh uh, Kambing jantan ini yang pertama. Hanya saja permasalahan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan kambing jantan. Manakah yang lebih afdal kalau begitu? Apakah dengan kambing jantan atau dengan sapi atau dengan onta? Yang sahih insyaallah yang afdal adalah onta yang pertama. Kemudian sapi. Kemudian kambing. Satu kambing. Kemudian sepertujuh kam, e, onta. Kemudian sepertujuh e, kambing. Jadi lima urutannya, e, sepertujuh sapi, lima urutannya. Urutan afdaliyahnya ada lima. Ini yang sahih insyaallah taala. Makanya jelaskanlah jenazah imah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban kambing sekedar untuk menjelaskan bolehnya dan untuk meringankan umatnya. Namun tetap yang lebih afdal adalah satu onta, kemudian satu sapi, kemudian satu kambing, kemudian sepertujuh onta, kemudian sepertujuh kambing. Eh, afwan, sapi. Baik, ini yang pertama, al-kabsh. Yang kedua, al-aqran, yang bertanduk. Yang ketiga, al-amlah, yang putih. Yang keempat, kakinya hitam. Yang kelima, perutnya hitam. Yang keenam, sekitar matanya hitam. Yang ketujuh, mulutnya hitam. Yang kedelapan, besar. Ya, azim, besar. Kemudian yang kesembilan, mauju di apa namanya? Apa itu bahasa Indonesia-nya? Hah? Mauju. Hah? Apa itu yang kemaluannya di ini? Di kebiri, Ya. kebiri. Kemudian yang ke-10 samin. Gemuk. Ya. Jadi besar lagi gemuk. Yang ke-11 fahil. Fahil itu dia lincah. Kemudian yang ke belas samin. Mahal harganya. Ini 12 uh, eh, kriteria hewan kurban yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpulkan dari beberapa hadis. Baik. Kemudian mungkin pembahasan yang terakhir, walaupun kita nggak bahas seluruh permasalahan korban, tapi insya Allah ini yang diantara yang sangat penting. Yang terakhir adalah tentang uh, pemanfaatan hewan kurban tersebut setelah disembelih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya dan berilah makan orang yang fakir. Baik. Jadi diperintahkan untuk makan darinya dan memberi makan. Disebutkan dalam banyak hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah dan berilah makan dan simpanlah. Jadi dibagi tiga. Makan, beri makan, dan simpan. Iya. Juga disebutkan di dalam sebagian riwayat seperti dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yut'imu ahla baitihi ats-tsulus memberi makan keluarganya sepertiga wa yut'imu fuqara jiranahu au jiranihi ats-tsulus dan beliau berikan kepada fukara tetangganya sepertiga. Wa 'ala sawal bisulus. Dan beliau bersedekah kepada orang yang membutuhkan sepertiga. Baik. Kesimpulannya ada dua bentuk sepertiga yang dijelaskan para ulama. Pertama, dibagi tiga yaitu dimakan langsung, disedekahkan, dan disimpan. Bentuk yang lain yang juga dibolehkan berdasarkan beberapa asar yaitu sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Apa bedanya dihadiahkan dan disedekahkan? Dihadiahkan tidak harus kepada orang miskin. Iya. Bahkan kepada orang kafir pun boleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim.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 Dimakan sendiri, kemudian dihadiahkan dan disedekahkan. Dibagi tiga, dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Baik, inilah beberapa pembahasan terkait hewan kurban. Tentunya masih ada beberapa lagi yang terkait, namun ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi at-taufiq. ada penjelasan ulama itu kalau seperti itu kejadiannya insya Allah tidak apa-apa bisa insya Allah hmm. dia asalnya uh, sehat kemudian setelah ditentukan sudah ditentukan dia sebagai hewan kurban lalu uh, patah kakinya insya Allah tidak apa-apa hmm. kecuali sebelum dia ditentukan hmm. ya yeah sebelum dia tentukan. Iya. iya. Karena itu hukum berbeda. Setelah penentuan dan sebelum penentuan. Itu hukumnya beda. Bahkan kalau kita sudah tentukan ini hewan korban, kemudian misalkan dia hilang, itu diusahakan gantinya. Hmm. Allah. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan, berapa orang boleh berserikat untuk satu ekor unta? Ini pembahasan yang lewat ya. Ini saya katakan tadi syarat terhubung kepada atau terkait pada tiga permasalahan. Nah ini yang ketiga yaitu tentang jumlah uh, orang yang bersyarikat di sini. Baik. Dikatakan para ulama untuk satu ekor kambing maka mencukupi satu orang dan keluarganya. Mencukupi satu orang dan keluarganya. Adapun onta boleh untuk tujuh orang dan sapi juga boleh untuk tujuh orang. Berdasarkan beberapa hadis di antaranya hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya seperti apa penyembelihan hewan kurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Kana ar-rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Fayakuluna wa yut'imun. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Lalu ia makan dan memberi makan. Adapun onta dan sapi maka untuk tujuh orang. Seperti di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al budana an sab'atin wal baqarah an sab'atin Kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Al-Hudaybiyah seekor onta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang. Iya. Ini wallahu alam hadis-hadis yang masyhur itu tujuh orang. Adapun yang sepuluh wallahu alam saya nggak tahu sahih atau tidak. Memang ada sebagian riwayat tapi yang masyur seperti ini tujuh orang. Onta dan sapi. Baik. Hanya saja ada khilaf ulama apabila kambing cukup untuk satu orang disertai keluarganya. Dan keluarganya keluarganya ini mencakup yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, kata Syekh Ibn Thaymin rahimahullah, untuk orang yang sudah meninggal dunia, tidak diniatkan korban secara menyendiri. Tetapi diniatkan bersama yang masih hidup. Jadi kalau kita niat untuk keluarga kita, itu sudah mencakup yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hanya saja ulama khilaf, bagaimana kalau sepertuju uh, onta dan sepertujuh sapi. Apakah cukup untuk seseorang dan keluarganya atau dirinya saja? Ini khilaf ulama. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Bas rahimahullah itu juga mencukupi bagi seseorang dan ahli bait dan keluarganya. Iya, bagi seseorang dan keluarganya. Wallahu a'lam. Apabila setelah haji seseorang makin baik perbuatannya dan amalannya, tetapi di tahun-tahun berikutnya amalannya menurun atau menjadi tidak baik, apakah masih dikatakan hajinya mabrur? Haji mabrur itu kalau memenuhi tiga syarat tadi. Memenuhi tiga syarat tadi. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba, yang ketiga dalam pelaksanaannya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Iya. Nah, adapun keadaannya semakin baik itu hanyalah tandanya. Itu hanyalah tanda bahwa dia telah mendapatkan haji mabrur. Keadaannya semakin baik. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau setelah itu dia banyak berbuat dosa lagi. Maka hajinya tetap haji mabrur, hanya saja pahalanya bisa terhapus. Sebagaimana kebaikan dapat menghapus kejelekan, demikian pula kejelekan dapat menghapuskan kebaikan. Iya. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Baik. Tanggal 1 Dhul Hijjah bertepatan dengan hari dan tanggal berapa Masehi. Nah ini penentuan seperti ini, nggak bisa kita ketahui jauh-jauh hari. Penentuan tanggal 1 itu hanya bisa diketahui pada tanggal 29 Hijriah. Iya. Karena pada tanggal 29 itulah kita melihat bulan. Dan pendapat yang kuat insyaallah taala adalah mengikuti keputusan pemerintah. Ya, jadi nggak usah terlalu repot mencari tahu kapan. Tunggu aja pengumuman pemerintah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Idul Fitri juga demikian. Idul Adha juga demikian. Dijelaskan para ulama, makna hadis ini adalah berpuasa Idul Fitri dan Idul Adha kewajibannya mengikuti pemerintah. Iya. Ini kewajiban kita. Dan dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, andai terjadi perbedaan tanggal antara Saudi Arabia dan negeri kita, untuk berpuasa di tanggal hari Arafah, maka yang kuat insyaallah taala tetap mengikuti penanggalan di negeri kita. Bukan mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang dilakukan oleh jamaah haji, tetapi mengikuti penanggalan di negeri kita wallahu alam. Apa yang lebih afdal untuk berkurban satu kambing untuk sekeluarga atau bolehkah sepertujuh sapi untuk satu keluarga? Ini sudah kita jawab tadi ya. Pertama yang lebih afdal satu kambing. Kemudian sepertujuh onta baru sepertujuh sapi. Ya, lima tingkatan ya. Pertama satu onta, yang kedua satu sapi, yang ketiga satu kambing, yang keempat sepertujuh onta, yang kelima yang paling rendah sepertujuh sapi. Jadi yang lebih afdal satu kambing. Itu jelas hadisnya berlaku untuk sekeluarga. Namun sepertujuh sapi tidak ada hadis yang tegas mengatakan berlaku untuk sekeluarga. Pahamnya perbedaannya? Kalau satu kambing, hadis-hadisnya tegas berlaku untuk seseorang dan keluarganya. Namun sepertujuh sapi nggak ada hadis yang tegas. Namun yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Bas tadi yang saya sampaikan, itu juga sama, berlaku untuk keluarganya. Wallahu alam. Boleh tidak berkurban dengan hewan betina? Jawabannya boleh. Bahkan disebutkan ijma ulama boleh. Hanya Ulama khilaf mana yang lebih afdol. Yang sahih lebih afdol adalah jantan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan hewan jantan. Iya. Bentuk beli hewan kurban adalah dengan uang halal. Bagaimana kalau terjadi kasus suami membeli hewan kurban sapi dengan harga yang murah? Sedangkan sapi yang murah kurang mantap. Kemudian istri diam-diam menambahkan untuk mendapatkan sapi yang besar. Ini bagus. Terserah dia mau diam-diam atau mau terang-terangan. Bagus. Yang penting asalnya dari uang yang halal. Itu aja. Asalkan uh, dari uang yang halal. Baik. Jadi lebih uh, lebih berkualitas hewannya, maka itu lebih baik sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tadi dikatakan lebih utama jika ikut menyembeli secara langsung dibandingkan hanya ikut bersedekah kurban saja. Bagaimana jika ada seorang muslim laki-laki dewasa yang belum berani untuk menyembeli secara langsung? Jadi hanya ikut menyedekahkan kurbannya saja. Yang pertama, hendaklah dia belajar. Dan ini kesempatannya. Mau kapan lagi? Ya, mau nunggu kapan lagi? Ini kesempatannya. Iya. Kesempatan untuk belajar menyembeli. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak memang tidak bisa menyembeli sendiri, boleh diwakilkan. Tetapi diusahakan hendaklah dia menyaksikan. Hendaklah dia menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Iya, itu paling tidak. Boleh diwakilkan, tetapi dia menyaksikan. Makanya, sebagian para ulama menasehatkan untuk kita tidak mengirimkan uang ke negeri lain atau kota lain yang disembelih di sana tanpa kita saksikan. Itu pun kalau kita menitipkan kepada orang yang amanah. Kalau orangnya tidak amanah bagaimana? Iya. Yang katanya hewan sudah dibelikan ternyata tidak. Makanya yang disyariatkan itu adalah kita menyembelih langsung atau paling tidak kita menyaksikan. Iya. Hanya mungkin pertanyaannya bagaimana kalau begitu solusinya? Kadang ada saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu yang betul-betul membutuhkan. Solusinya adalah berkorban di sini dan kirim uang untuk mereka. Ya. Kirim uang untuk mereka, hadiahkan kepada mereka dan mereka berkorban atas nama mereka. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Jadi kita berkorban di sini. Hewan satu misalnya kita beli, kita niatkan untuk kita dan keluarga kita. Kalau ada kelebihan rezeki, kita kirim kepada mereka dalam bentuk uang dan mereka belikan kambing sendiri. Uang itu sudah milik mereka, mereka belikan kambing atau hewan lain dan mereka niatkan berkorban untuk diri mereka. Iya. Ini di antara solusinya atau mungkin solusi yang lain daging itu bisa di apa namanya dikemas dalam bentuk yang lebih baik, tahan lama, ya, kemudian dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Adapun kita mengirim uangnya, kemudian kita nggak menyembelih langsung atau tidak menyaksikan, apalagi mengirim kepada orang yang nggak jelas, belum tentu dia belikan. Nah ini yang uh, eh, sebetulnya dihindari. Iya. Yeah. Wallahu taala alam. Baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.